Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu mengenai permasalahan al-jahiliyah, yaitu permasalahan orang-orang jahiliyah, ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-26 yaitu mengenai bahwasannya mereka orang-orang jahiliyah mengubah atau menyelewengkan dalil Alkitab setelah mereka mengetahuinya. Nah, termasuk bentuk amalan jahiliyah adalah apa? Mengubah atau menyelewengkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an setelah mereka mengetahuinya ahwa ahwaahum untuk atau agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ambisi hawa nafsu mereka itu yang mereka kedepankan. Nah, kemudian dalil yang bersumber dari Alkitab, eh, dari kitab suci atau dari Nah, barakallahu fikum kalamullahi jalla wa atau dari Al-Qur'an, nah barakallahu fikum Naam diselewengkan, dipalingkan. Eh, tahrif mengubah makna dari zahirnya barakallahu fikum naam. Karena nanti tahrif barakallahu fikum naam itu tidak ada makna yang lain. Nah barakallahu fikum melainkan apa negatif kalau tahrif. Ada pun takwil sebagaimana sudah kita jelaskan. Nah barakallahu fikum pada pelajaran kita yang terdahulu takwil itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kalau ta'wil yang maknanya tahrif yaitu mengubah makna atau memalingkan makna dari zahirnya tanpa adanya dalil, maka itu namanya tahrif, itu dilarang. Barakallahu fikum. Misalkan wa kalamullah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, mereka ubah kalama di situ maknanya bukan berbicara tapi na'am barakallahu fikum jarraha itu melukai dan semisalnya. Nah, yang seperti ini namanya tahrif, dilarang barakallahu fikum. Naam. Adapun Na'am barakallahu fikum sarful ma'na an dhahirihi. Na'am bidalil. Adapun memalingkan makna dari dhahir lafadznya dengan dalil. Na'am barakallahu fikum itu namanya tafsir. Nah, itulah yang maknanya positif. Oleh karena itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, na'am barakallahu fikum mufassirus sahabah radhiyallahu anhu. Nah, radhiyallahu anhuma apa yang Rasulullah sabdakan barakallahu fikum? Apa yang Rasulullah doakan? Apa yang Rasulullah ucapkan untuk Abdullah bin Abbas ini? Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil, yaitu maknanya ilmu tafsir. Nah, barakallahu fikum. Nah, ta'wil itu maknanya tafsir. Ya, sehingga ta'wil apabila maknanya tafsir maka itu maknanya positif. Tapi kalau ta'wil yang mana tahrif, nam sarful makna an zahirihi bila dalil, memalingkan nah makna dari zahirnya, zahir dalil, zahir ayat Nah, barakallahu fikum tanpa dalil, maka itu ada tahrif yang itu dilarang. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa na'am. Kita lihat sini. Tahrifu adillah, nam tahrifu adillatil kitab ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum. Memalingkan atau menyelewengkan dalil-dalil Al-Qur'an setelah mengetahuinya dalam rangka agar mencocoki atau untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Qala al-Imam al-Mujaddid, al syaikh al alamah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu sadisatu wal ishrun, permasalahan yang ke-26. Tahrifu kitabillahi min ba'di ma'akaluhu wa ya'lamun. Menyelarangkan atau mengubah makna Nam Al-Qur'an setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi mereka mengetahui isi kandungan daripada kitabullah, nam kalamullah jalla wa'ala. dan mereka paham namun mereka mengubah, menyelarangkan makna tersebut dari zahirnya. Wal iyadu billah. Jadi hati-hati barakallahu fikum na'am. Eh, ahlu tahrif, nah barakallahu fikum mereka berupaya merusak nah barakallahu fikum kandungan isi Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka ubah terkadang dengan diubah harokatnya tahrif na'am, harokat yang diubah barakallahu fikum. Seharusnya innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Nah barakallahu fikum mereka ubah innama yakhshallahu min ibadihi ulama'a. Jadi nanti artinya rusak nanti. Artinya apa? Hanya saja yang takut kepada para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti keliru. Berarti Allah taala takut kepada para ulama. Tapi bagian yang tepat, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Ulama sebagai fa'il pelaku, sebagai objeknya. Subjeknya mana subjeknya? Atau sebagai subjeknya? Objeknya mana objeknya? Objeknya adalah labdu jalalah Allah di situ. Paham ya? Maf'ul bih-nya adalah muqaddam dahulukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, fikum. Hanya saja dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Jadi yang takut itu para ulama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan Allah taala takut kepada para ulama. Perlu diperhatikan yang seperti ini. Nah, fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan wa wa hafizahullah min sya'nil yahudi wan nasara termasuk naan pekerjaan atau keadaan orang-orang Yahud dan orang Nasara tahrifu kitabillahi nah mengubah atau menyelewengkan kitab Allah Subhanahu wa taala Taurat wal Injil Taurat dan Injil nah perbuatan seperti ini apabila dilakukan nah eh, oleh orang-orang zaman kita sekarang ini barakallahu fikum berarti mereka telah menyerupai orang-orang Yahud dan Nasara. eh, mengubah makna Al-Qur'an, mengubah atau menyelewengkan makna Al-Qur'an dari zahirnya tanpa dalil. Nah, perhatikan sini tahrifu kitabillahi at-taurati wal injil fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu nah perhatikan ini termasuk perbuatan orang Yahud dan Nasara kegiatan perbuatan keadaan mereka mengubah atau menyelewengkan makna Al-Qur'an atau makna kitabullah yaitu Taurat dan Injil fahum min ba'di ma aqaluhu nah padahal mereka setelah mereka memahaminya ta'allamuhu Eh, mereka mempelajarinya wafahimuhu dan mereka memahaminya harrafuhu biziyaratin au nuqsanin mereka mengubah menyelawengkan nah barakallahu fikum eh, kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tambahan atau pengurangan ditambah-tambahin dikurangin dan semisalnya au tafsirin bi ghairil sahih atau menafsirkan dengan makna yang tidak sahih yaitu tahrif nah barakallahu fikum karena tafsir pada asalnya barakallahu fikum na'am itu bersumber dari apa Na'am barakallahu fikum dari dalil. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am. Ya, ditafsirkan, dijelaskan dengan makna yang tidak sahih, yang tidak benar. Min ajli an yuwafiqu ahwa'ahum dalam rangka agar mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi seperti ini jangan dicontoh barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah Nah, barakallahu fikum harus lebih semangat dan teliti dalam masalah seperti ini barakallahu fikum. Jangan sampai kita berdalilkan ketika menguatkan hawa nafsu kita karena hawa nafsu kita tidak mau dikalahkan Nah, barakallahu fikum padahal keliru, padahal di atas kebatilan. Kemudian kita ambil ayat-ayat Al-Qur'an, kita ubah maknanya untuk menguatkan, untuk mendukung hawa nafsu hawa nafsu kita, maka itu jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Berbahaya. Itu termasuk sunnatul Yahud, termasuk sunnatul Yahud, ajaran atau ritual yang dilakukan orang Yahud wan Nasara. Naam. Perhatikan sini. Wa hadhihi musibatun. Ini adalah sebuah musibah la yazalul muslimuna. Nah, masih senantiasa terus-menerus orang-orang muslimin atau kaum muslimin yu'anuna minha yang mereka dina barakallahu fikum diperingatkan untuk berhati-hati darinya. Wa awwalu ma kanat 'inda ahli kitab min ahli ahwa ar-rahabati wasyahawat. Dan yang pertama kali nah barakallahu fikum yang terjadi atau yang ada pada ahli kitab Yahud dan Nasara min ahli ahwa dari kalangan pengikut hawa nafsu war-rahabati wasyahawat keinginan-keinginan jelek wasyahawat dan juga syahwat-syahwat idalam yakdiru ala takdibin nasri wa ketika mereka tidak mampu mendustakan atau membuat kedustaan terhadap nas atau dalil atau tidak mampu mengingkarinya na'am satau alaihi bittahrif mereka akhirnya apa membuat jembatan atau mereka loncat atau mereka membuat cara yang lain yaitu dengan cara tahrif tahrif zina adalah apa tadi sarful makna an ini bila dalil memalingkan makna dari zahirnya tanpa dalil nah barakallahu fikum bisa dengan Tahrif yang macam-macam karena tahrif itu ada asalnya apa? Nah, barakallahu fikum memalingkan lafaz dari dohirnya ya, dengan makna-makna yang tidak sesuai barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Terkadang yang diubah harokatnya, terkadang yang diubah adalah lafaznya, terkadang dihapus dan misalnya walau Wa ta'wil wa tafsir bi ghairi ma'na dan juga menakwil kemudian menafsirkan tanpa maknanya yang sering dikenal dengan tahrif. Ada mentakwil yang mana tah, yang maknanya tafsir silakan enggak masalah karena takwil itu maknanya terkadang non sesuai dengan siaknya terkadang tahrif makna enam, ta'wil maknanya tahrif yaitu madmum tertela, terkadang ta'wil maknanya tafsir itu yang terpuji, tafsir dengan dalil barakallahu fikum, kemudian terkadang ta'wil maknanya apa? Hakikat syai' sesuatu atau hakikat daripada sesuatu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afa afa. Dan masih senantiasa kaum muslimin terus-menerus. Nah, barakallahu fikum, perhatian penuh dan berhati-hati. Nah, Peringatkan untuk berhati-hati min hadil afa dari penyakit ini. Naam. Min ahli ahwa dari kalangan ahli ahwa wal firaqad dhalah dan kelompok-kelompok sesat wa ashabus syahwat dan para pemilik naam syahwat. Ewa, para pengekor syahwat. Karena sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasanya kita upayakan agar kita memiliki dua kunci, dua senjata yang kuat, yaitu al-ilmu was sabr. Al-ilmu itu senjata yang kuat untuk melawan syubhat. Kemudian as-sabr itu adalah senjata yang kuat untuk melawan syahwat. Barakallahu fikum. Naam. Idza qila lahum masalan, apabila dikatakan kepada mereka untuk sebagai contoh, riba haram, riba itu adalah haram. Kalau al-muradu bir-riba kada. Nah, mereka mengatakan yang diinginkan dengan riba itu seperti ini. Yufassiruna ar-riba ala hasabi ahwahum. Eh, mereka menafsirkan atau menjelaskan riba sesuai dengan hawa nafsu mereka. Riba itu halal, siapa yang menghalalkan riba? Riba itu adalah halal kata mereka. Nah, padahal apa? Allah telah berfirman, "Ahallallahu al baya wa harrama riba." Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba barakallahu fikum. Naam. Ewa. Seperti itu. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah taala menghapuskan barokah daripada praktek naam ribawiyah atau amal ribawiyah dan menumbuhkan pahala sedekah barakallahu fikum. Naam. Perhatikan di situ. Qalu mereka mengatakan al muradu bir riba kada yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan menjelaskan makna riba itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal an mawjudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihur riba. Sekarang nah, mawjudun ada. Nah, di hadapan mereka ada milik mereka kitab-kitab dan tulisan-tulisan, artikel-artikel dan fatwa-fatwa yang membolehkan riba. Eh, hati-hati barakallahu fikum. Apalagi sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, Nam api fitnah berkobar di mana-mana, mulai dari bank yang dinamakan bank syariah atau bank yang ini dan itu, semuanya mereka mengatakan kami tidak ma, tidak membungkankan harta kalian, kami sekedar menyimpan menyimpankan saja. Tapi tapi dan semisalnya seperti itu. Alasan-alasan yang tidak apa sesuai dengan apa yang mereka ucapkan barakallahu fikum. Naam. Untuk saat ini barakallahu fikum walaupun menamakan dengan bank syariah dan semisalnya Tanya kepada mereka baik-baik, tanya kepada mereka benar nggak kalian itu berlandaskan syariat. Kalau seandainya kalian benar-benar berlandaskan syariat, kalau meminjamkan uang 5 juta, kembalikannya juga 5 juta. Nah, barakallahu film terlambat nggak terlambat, jangan dinaikkan. Nah, kalau kita menabung, menyimpan uang 5 juta, yang kembalikannya eh, ya 5 juta. Nah, barakallahu fikum menabung sampai 10 juta, ya 10 juta. Nggak perlu ditambahin, tidak perlu mengurangi. Kalau seandainya ada bank yang seperti itu, barakallahu fikum, insya Allah kita katakan bagus. Kalau seandainya ada seperti itu. Tapi praktek amalannya barakallahu fikum yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri barakallahu fikum bagaimana naam penipuan, bagaimana naam barakallahu fikum mereka membodoh-bodohi kaum muslimin, membodoh-bodohi masyarakat dan juga rakyat, bagaimana mereka? Meminjamkan uang 5 juta, mengembalikannya 6 juta. Mengembalikan naam barakallahu fikum lebih daripada 5 juta. Nah ini praktek ribawiyah. Itu pun kalau seandainya sesuai dengan tempo atau waktu yang ditentukan. Kalau melebihi tempo yang ditentukan, misalkan pinjam uang 5 juta, mengembalikan nanti 6 juta pada waktu setahun, misalkan. Setahun. Nah, setelah jatuh tempo waktu setahun itu kok belum lunas, malah dinaikkan menjadi 7 juta. Itu fenomena yang terjadi. Berarti apa? Bukan menolong, membantu, tapi mencekik. Wal'iyadzubillah. Padahal apa? Allah Ta'ala berfirman, Nah, barakallahu fikum wa in kana du'usratin fanadiratun ila maisarah. Dan jika Nah, barakallahu fikum, ada orang yang kesulitan dalam mengembalikan hutang, maka berilah waktu sampai Allah telah mudahkan untuk membayarnya. Itu aslinya. Nah, barakallahu fikum itu aslinya seperti itu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun apabila kalian sedekahkan, enggak perlu bayar saja, sudah aku ikhlaskan, aku sedekahkan, itu yang terbaik untuk kalian. Nah, paling minim apa paling minim? Memberikan apa udur, eh, mengulurkan waktunya untuk me Nah, Allah eh, Allah Subhanahu wa taala sampai memudahkan dia untuk bayar hutang itu paling minim, bukan malah menambahkan. Tapi prakteknya sekarang bagaimana? Kalau terlambat membayar, terlambat melunasi para tempo yang sudah tentukan, justru tambah bertambah lagi, tidak berkurang, tidak pula putus seperti awalnya. Seperti itu barakallahu fikum hati praktek ribawiyah sekarang di mana-mana nah merajalela barakallahu fikum mulai datang ke toko-toko, datang ke supermarket, datang ke nah barakallahu fikum eh, ke pasar-pasar meminjamkan uang katanya alasannya, tapi mereka ingin mencari apa? bunga tadi di situ membungakan hartanya. Wal Hati-hati. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa idza qila dan apabila dikatakan hadza haramahullah wa rasuluh, ini Allah taala telah mengharamkan dan juga rasulnya. Nah, barakallahu fikum dari Al-Qur'an sudah kita sebutkan tadi ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari as-sunnah la'anallahu akilar riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba. Nah, Wa mukilah dan juga orang yang memberi makan dari harta riba. Nah, dia makan dengan hati, harta riba, nah kemudian yang memberi nah barakallahu fikum yang memberikan makan dengan harta riba itu juga kena laknat. Yang makan juga kena, yang memberikan juga kena hati-hati barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang menyaksikan transaksi keduanya bagaimana? Juga kena. Nah, barakallahu fikum. Wasyahid bainahuma dan menyaksikan antara dua eh, transaksi tersebut barakallahu fikum. Hati-hati, hati-hati. Nah. Kemudian qalu mereka mengatakan laisa hadha huwa riba. Ini bukan riba alladzi haramahu Allah wa rasuluh. Yang Allah taala dan rasulnya haramkan itu bukan riba kata mereka. Ar-riba alladzi haramahu Allah wa rasuluh huwa riba al-jahiliyah katanya. Riba yang Allah Allah taala dan rasulnya haramkan adalah riba jahiliyah. Ini ucapan mereka. Ziyadatud dain yaitu menambahkan apa? hutang. Nah, dalam artian ya, ziyadatud dain 'alal mu'sir faqat yaitu yang menambahkan hutang kepada orang yang kesusahan dalam membayar. Eh, misalkan dia eh, dikasih hutang 10 juta, jatuh temponya setelah 2 tahun. Nah, 2 tahun ternyata nggak dibayar, kesusahan, belum bisa melunasi, ditambah menjadi 2 juta. Nah, itu menurut mereka itu riba seperti itu saja. Nah, wa amar ribal fadl falaysa muharraman. pun riba al-fadl itu bukan termasuk perkara yang haram katanya. Au yaqulun atau mereka mengatakan ar-riba al-muharram huwa ar-riba al-istihlaki. Nah, Eh, atau mereka mengatakan riba yang haram yang diharamkan itu adalah riba yang al-istihlaki yang bisa menghancurkan atau yang bisa nah membangkrutkan dan semisalnya. Amar riba istismari, adapun riba yang sifatnya istismari, uangnya bisa berkembang, tumbuh, berbuah, fawa mubah. Maka ini diperbolehkan katanya wa yaqulun ribal fadl lam yudkar tahrimuhu fil Qur'an. Riba fadl itu katanya tidak disebutkan dalam pengharamannya dalam Al-Qur'an. Tapi ingat barakallahu fikum, apakah halus sunnah sadaran kaum muslimin itu cuma Al-Qur'an saja? Jangan sampai kita menjadi orang-orang Qur'aniyun yang mereka dijuluki dengan Qur'aniyun. Mereka pada asalnya adalah jamaah atau ingkar sunnah. Paham ya? Jamaah apa? Jamaah ingkar sunnah. Nah, mengingkari as-sunnah. Mereka yang penting ada Al-Qur'an, yang penting dalam Al-Qur'an saja. As-sunnah bagaimana? Tidak perlu. Kita Al-Qur'an saja, kita Qur'aniyun. Kita ada majelis Naam tasir Al-Qur'an MTA itu, yang dikenal dengan MTA. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, eh? Eh, Asuseno itu. Asuseno, Ahmad Suseno dan semisalnya. Hati-hati para kalafikum. Karena terkadang mereka karena mengambil doa Al-Qur'an, tidak mengambil As-Sunnah, nah secara tidak langsung, akhirnya mereka mengharamkan apa? Menghalalkan apa? Anjing. Menghalalkan anjing bayangkan. Nah, eh, dijual tongseng anjing di mana-mana. Alasannya apa? Karena dalam Al-Qur'an tidak ada mengharamannya. Eh, yang diharamkan cuma apa? Daging babi, darah eh, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT katanya. Jadi mereka tidak melihat dalil-dalil dari as-sunnah. Namun kalau kita telusuri mereka itu bodoh ya. Kenapa bodoh barakallahu fikum? Salatnya mereka, gerakan salat, gerakan puasa, ritual zakat. Dari mana mereka ambil? Dari as-sunnah semuanya, enggak mungkin tidak. Gerakan salat itu ya diambil dari as-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada mulai dari takbir sampai salam. Ada rukuk, sujud itu ada dalam Al-Qur'an. Dicari sampai sekarang, mulai dari sekarang sampai nanti meninggal dunia enggak akan dapat. Kalau dalam Al-Qur'an ada gerakan salat. Nah, nah. Tahunya dari mana? dari as-sunnah. Mereka ngamalkan juga dari as-sunnah. Nah, ini menunjukkan tanakut. Bahwasanya ahlul dan ahlul batil barakallahu fikum mereka itu sering terjatuh dalam perkara tanakut bertabrakan dengan dalil atau nah barakallahu fikum berseberangan dengan dalil atau bertentangan dengan dalil barakallahu fikum hati-hati. Nah, ini kata mereka yang dihalang, yang diharamkan itu kan daging babi saja dan juga darah, kemudian juga bangkai. Nah, ayo, inna maharrama. Apa itu? Lainnya. Eh, Inna harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, kata mereka. Hanya saja yang diharamkan. Nah, barakallahu fikum atas kalian adalah apa? Naam adalah bangkai dan darah. Kemudian juga apa? Naam daging babi. Ewa. Dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Ini di sini enggak ada lafaz anjing. Berarti anjing itu halal kata mereka walinya billah hati-hati. Mereka tidak mengambil as-sunnah padahal dalam as-sunnah jelaskan Nam kullu dhinabin minus siba' fa haram. Naam, seluruh nah barakallahu hewan yang memiliki apa? taring untuk mangsa dan semisalnya maka hukumnya adalah haram. Barakallahu fikum kucing termasuk, anjing juga termasuk. Barakallahu fikum sehingga jangan sampai nah barakallahu fikum kita tertipu dengan nah barakallahu fikum majelis mereka. Naam, eh, karena mereka berdalilkan dengan dohir ayat tadi tadi yang barakallahu fikum dohir ayat tadi yang kita sudah kita sebutkan tadi. Inna harrama alaikumul maitata wadama walahman khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayo na'am barakallahu fikum. man ittara ghara baghin wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Na'am. Barakallahu fikum ya wa. Jadi jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan rayuan mereka. Kita memiliki majelis, majelis majelis tafsir Al-Qur'an, tapi menafsirkannya dengan hawa nafsu, menafsirkannya setelah zahir Al-Qur'an saja, tidak mengambil as-sunnah sehingga banyak kekeliruan dan juga banyak Nah, ketergelinciran di situ barakallahu fikum billah. Dan kalau kita telusuri bagaimana para penafsir Al-Qur'an mereka, mereka sebagian mereka tidak berjenggot nah, karena mereka nggak mau ambil dari as-sunnah. Yang mereka ambil adalah dari Al-Qur'an saja. Dan Al-Qur'an nggak ada perintah untuk memelihara jenggot. Ya kan? Akhirnya mereka tidak berjenggot misalnya. Ya, tidak memelihara jenggot barakallahu fikum. Hati-hati. Banyak kekeliruan, banyak ketergelinciran sebabnya apa? Meninggalkan as-sunnah karena Nah, barakallahu fikum masyiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Bukan Al-Quran saja, tapi as-sunnah juga. Apa kata Rasulullah? Inni tarikun fikum amrain in bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku atau kitabullah wa sunnati. Naam. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Nah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nah, yang manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya itu Al-Qur'an dan sunnahku. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi